Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min suri anfusina. Wa min syai'ati a'malina. Ma'iyahadihillah alamudin. Wa ma'idlil falah hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la shari'ikalah. Wa ashadu abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan Badal Asr Maret 2021 bertepatan dengan 25 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjut sihat sihat kami siang Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih khusus harus puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-8, bab pembahasan asal puasa. Dan langsung yang ke-73 ini kita masuk kepada masalah yang disepakati tanpa khilaf yang mana pelajaran yang lalu telah kita sebutkan tiga perkara apa saja. Apa? Kelatur, yasur, eh, jima, yasur. Kepada masalah yang keempat dan kelima. Yakni apa itu kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah tasmi Barakallahu fikum. Bismillah. Kala al mualif di kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Maka dari perkara yang ke-73 dari sesi yang ke-73 adalah permasalahan pembatal-pembatal puasa yang muttafaqun alaih. Setelah selesai dari tiga perkara, makan, minum, berhubungan intim di siang Ramadan, maka yang keempat, rabet atau tadkhil ausisa. Wa daliluhu kama qala ta'ala, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, thumma atimu siyama ilal lain. Wa dalilu dalik aida an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba fal yutimma shaumahu fa inna ma at'amahu wa saqah mutafaqun alaihi dan di hadis yang ketiga an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ida akala aswa shaimu au aw shariba fa inna ma huwa rizqun saqahullahu ilaih wa laqada'a alaih. Maka di pembahasan perkara yang keempat dari mufsidat asyam pembatal puasa yang tidak ada khilaf padanya adalah at-tadkhin wasisa. Apa makna at-tadkhin? Sigaret. Maka merokok perbuatannya dari meniup sigaret ataupun bahasa Arabnya surbu dukhan adalah meminum sigaret maka di sini pembatal puasa dan begitupun asyisah. Siapa yang tahu sisa sisa itu biasa dipakai di orang Arab yang mana mereka merokok juga, namun dimasukkan kepada alat yang ada selangnya. Kemudian sama di dalamnya itu terbuat dari tobeko ataupun tembakau yang mana dikasih rasa. Ada rasa stroberi, ada rasa macam-macam baunya itu untuk sekedar memberikan rasa. Namun intinya tembakau. Dan sisa di sini kepulannya lebih banyak asapnya. Dan dikatakan oleh dokter lebih berbahaya daripada hanya sekedar satu rokok. Bahkan dikatakan satu sisa itu bisa terdiri dari dua bungkus rokok. Alhasil, keduanya sama dari tom, dari tembakau, dari tobeko, dan diolah khusus di negeri Arab namanya sisa. Dia seperti kendi kecil terbuat dari kaca, kemudian ada suaranya. Maka juga ditiup brrr, berbunyi seperti itu. Kita pun tidak tahu. Namun karena kita di sini pep sudah ada ya, sudah banyak. Bukan pipa itu, tapi ada selangnya. Dulu kita tidak mengetahui kecuali melihat Orang-orang Arab di sana setelah menikah ada sebagian keluarga. Alhamdulillah keluarga kita multazimin tetapi dari keluarga yang pamannya ataupun bibinya ada yang melaksanakan demikian. Kita heran apa itu? Ternyata setelah kita mempelajari kitab fikih itulah asisa. Dan ini lebih berbahaya daripada ad maka dua perkara ini barakallahu fikum adalah pembatal puasa yang mana secara mutafakun alaihima yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan at-tadkhin wasisah tidak ada khilaf dari para ulama Kemudian tentang permasalahan kedua ini telah disepakati oleh para ulama al-mu'asirin oleh ulama di zaman sekarang karena di zaman Nabi zahirnya tidak ada yang namanya sigaret ataupun asisa. Lalu kalau begitu bagaimana wajah pendalilan para ulama di dalam mentahrimkan mengharamkan dari sisa dan juga dari rokok. Mereka beristijal dengan mengkiaskan kepada al-akal wasurb dengan makan dan minum. Karena aduhon ataupun sigaret ataupun sisa maka terbuat dia itu dari bahan yang merusak. Jika kita bongkar dari ilmu kesehatan dan ilmu kimiawi, maka ada dua zat kimia yang paling berbahaya. Pertama, ma'ruf nikotin. Yang kedua, al Nikotin dan kotron. Bahasa Arabnya kotron. Bahasa Indonesia-nya per. Bahan aspal yang hitam. Maka keduanya ini sebagian besar dari rokok itu 70% terbuat dari nikotin dan patron. Maka unsur ini yang sangat membahayakan. Jika mereka merokok ditambah dengan filter, maka bisa dilihat di filter itu warna yang coklat. Maka bagaimana kalau tidak ada yang berfilter seperti di Samsung bukan iklan dan kita <laughs> juga belum pernah mencoba cuman kita lihat tidak ada filternya di Samsung ya tidak ada filternya kan yang ada hanya Marlboro Lucky Strike hasil berbeda di sini antara filter dengan yang tidak berfilter. Maka dilihat bagaimana yang berfilter. Masih keluar dari bungkusnya dia putih. Setelah diisap, maka akan menjadi kuning menandakan di sana ada racun-racun, nikotin, dan sebagainya. Kemudian, dari segi apa rokok dan sisa ini bisa membatalkan puasa? Dikarenakan dia melewati dari al-fam wal bal'um al-fammi. Sumayan jilu juz'un minhu ilal bal'um al-hanjari Wa minhu ila arubami kariatain wa yanzil juz'ul akhar ila mari kal mi'dah. Maka disebutkan oleh para ulama kenapa hukumnya seperti makan dan minum. Pertama, karena cara mengisap dari rokok dan sisa dia akan disedot masuk kepada tenggorokan. Masuk kepada mulut kemudian tenggorokan, kemudian sebagian masuk ke paru-paru, sebagian masuk lagi ke tempat saluran makan. Maka masuk kepada lambung. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang terkena penyakit gastritis, di antaranya, selain dari permasalahan memakan cabai dan sebagainya, minum kopi juga, juga dikarenakan merokok. Makan nikotin masuk juga ke lambung. Maka ini seperti makan. Sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian ke lambung. Maka oleh sebab itu dari ulama di zaman muasirin seperti Asharon Balali Dikatakan hada mimma yaghfulu anhu katsirun minan nas. Falyunabbah lahu wala yutawahhamu annahu kasammil wardi wal miski liwuduh al farq baina hawa'i tatayyub birihil misr wa sabahahu wa baina jauhari dukhan wasala ila jawfihi bi fi'lihi. Maka kata ulama ilmu asirin, maka jangan tertipu dengan ad-dukhan wasisa. Dia berbeda dengan kita menggunakan utur. Saat kita mencium utur, itu hanya masuk kepada saluran pernapasan. Dan tidak sampai masuk kepada riatin, karena hanya mencium dan bisa membedakan ini wangi dan wanginya ini jenis yang drakar, ini Casablanca, ini Casanova dari aroma. Hanya itu saja. Adapun mengisap dari rokok maka dia masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru dan sebagian masuk ke medan, ke lambung seperti makanan. Maka Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan apa bedanya kita mengisap wewangian di saat kita disemprotkan wewangian bau kan wangi nah begitu pun rokok maka jauh berbeda maka barang siapa yang melaksanakan duhon ataupun sisa dan dia dalam keadaan puasa maka telah masuk kepada perkara yang membatalkan puasa secara sepakat dari ulama al-mu'asirin di zaman sekarang. Dari bab al-akhl wa maka hakikatnya sama. Maka oleh sebab itu Al-Arab sendiri menyebutkan orang-orang yang merokok berbeda dengan orang Indonesia turunkan. Orang Indonesia disebutkan dengan mengisap rokok. Namun di Arab, rokok itu disebutkan surbudukhan, dukhan. Maka dikatakan fulan yasrobu dukhanan. Maka rokok itu dinamakan dengan yasrobu seakan-akan minuman. Maknanya masuk ke tenggorokan dan masuk kepada lambung. Maka di Arab disebutkan mamnu surbudukhan. Mamnu surbudukhan. Dilarang meminum rokok. Jadi rokok itu kalau bahasa Arab meminum rokok. Kalau di sini kan mengisap rokok. Di Arab yasrabudukhan. Maka dijadikan rokok itu sebagai minuman secara uruf. Karena apa? Karena masuk kepada al-mi'dah. Maka permasalahan al-urf dia bisa dijadikan dalil. Dan al-urf dimutlakkan kepada perkara yang makluf secara akal dan tobiah di kalangan manusia maka bisa dijadikan dengan ilmu syar'i itu dalilan maka al-uruf adalah muradiful makna al-adat. Uruf dengan adat istiadat. Namun dengan syarat adatnya ini tidak menyelisihi asyariah. Maka para ulama ahli usul mereka memandang bahwa sebagian dari asamu syarat dibutuhkan kepada al uruf dan pendalilannya seperti di ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-A'raf. Wabil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arib anil jahilin. Wa'mur bil urf. Sahidnya wa'mur bil urf. Wabil afwa wa'mur bil urfi. Pemakna huna wa'mur bil urfi adalah melihat kepada perkara adat istiadat yang mengikuti sunnah dan Al-Quran. Maka oleh sebab itu para fuqaha al idul fikiyah menjadikan permasalahan al-urf ataupun kembali kepada adat adalah hukum. Seperti mereka mengatakan tahkumul adat ataupun al-adah al-muhakkamah adat yang menjadikan hukum di dalam syariat Islam. Maka dari sini dari uruf lugatil Arabiah menyebut dukhan itu dengan surbu dukhan. Maka bagaikan minuman yang masuk kepada mulut kita, ke lambung. Maka ini menjadi pendalilan bahwa dari segi urf dijadikan juga faidah asyariyah bahwa dia memang seperti minuman masuk kepada mi'dah. Sehingga dijadikanlah kias surbu duhan dan surbu sisa seperti al akul wasur. Maka pendalilannya adalah dengan batalnya makan dan minum. Dan di sisi yang lain, dari segi permasalahan kebatalannya, juga orang yang meminum atau mengisap rokok dan sisa telah masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. perkara-perkara yang menghancurkan diri kalian. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang yang meminum dukhan maka dia itu telah masuk kepada perkara yang dosa besar. Karena seakan-akan dia menghancurkan dirinya sendiri dengan meminum dukhan. Inna Allah kana bikum rahima wala taqatulu anfusakum. Maka janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Kalau dikatakan siapa yang membunuh? Kami tidak membunuh. Maknanya di sini adalah membunuh dengan pelan-pelan. Dan bahkan hukumah pun tentang permasalahan rokok ini membuat caution ataupun beware ataupun tambih di mana di setiap bungkus rokok tertulis awas rokok membunuhmu. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah tadi. Walatul kubi aidikum ila tahlukah dan Allah berfirman wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian karena Allah Jalla wa ala sangat mencintai kalian. Dan selain itu mabarah yang kedua kalau tadi kepada jasad dan badan menjadi hancur, mempunyai penyakit-penyakit yang kronis seperti darah tinggi dan serangan jantung heart attack dan juga akan membuat penyempitan pada saluran pipa kapiler dari jantung dan juga penyumbatan kepada otak menjadi stroke. Penyebab besar orang terkena stroke adalah dengan banyaknya meminum dari rokok. Ini dari segi madarat al-badaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun madarah dari maliyah wala tu'tu sufaha amwal amwalakum allati ja'alallahu lakum kiamat. Maka di sini pendalilan tentang haramnya ad-dukhon, wasisah. Maka janganlah uang-uang kalian itu diberikan kepada orang-orang yang buruk dari kalian yang menjual rokok dan sebagainya. Maka dilarang oleh Allah untuk mendatangkan harta-harta kita diberikan kepada sufaha orang-orang yang buruk. Dan di YouTube kami melihat dari semenjak dulu ada hiwar. Dan hiwar ini terbuka open. Bisa dilihat. Di Amerika dari perusahaan besar seperti Marlboro dan sebagainya itu didatangi oleh pihak wartawan dan ditanyakan, kenapa kamu membuat bisnis besar dalam permasalahan pokok. Kemudian yang menjadi target penjualan di mana disebutkan dengan terang-terangan untuk orang-orang muslimin untuk orang-orang Arab dan untuk orang-orang yang ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Lalu di saat ditanya, apakah kamu mudir? Kamu apakah merokok juga? Dikatakan ah, tidak. Rokok itu hanya untuk orang-orang mereka yang buruk. Kesimpulannya bahwa mereka pun mengetahui apa yang ada di dalam rokok itu. Tadi saya sebutkan 70% bahannya dari apa? Nikotin dan R dari aspal hitam dan sebagainya. Yang membuat kerusakan di mana-mana. Maka wajah pendalilan di sini jelas sekali. Bahwa permasalahan at-tadkhin wasisah disepakati oleh para ulama keharamannya terutama ulama ilmu muasirin dikiaskan kepada al akhtul wasrub. Karena tadi telah, telah kita sebutkan hakikat dari duhan itu di saat seseorang meminum sebuah duhan ataupun mengisap dari rokok maka dia akan masuk seakan-akan minum jadi masuk ke lambung. Maka banyak orang-orang yang menderita gastritis, diantaranya dikarenakan merokok, sarapannya merokok, kemudian mengopi. Maka itu pun menyebabkan dinding-dinding dari lambung semakin terkikis, sehingga mengeluarkan asam lambung dengan cepat. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran Ba'dal Asr ini. Wa kafi ilahuna. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.